terkait uh, eh, karena keterbatasan orang tua mungkin dalam hal mengajar putra putrinya atau anaknya lalu ketika memotivasi anak memotivasi anak untuk dipondokkan misalnya ya gambaran anak-anak itu kadang kalau dipondokkan tuh mau dipenjara dibuang dari rumah kan gitu kayak gambarannya kayak dibuang nah ini Ketika si anak juga tidak mau, ketika si anak juga tidak mau, maka ini juga pengupayaan. Pengupayaan kadang para itu berbagai macam cara dan upaya. Kadang kita berkunjung terlebih dahulu, tidak langsung saya katakan eh, kamu mondok ya. Jadi pernah kita jumpai. Nah, ya, tentunya ini kasus yang tentunya juga tidak sepantasnya masih kecil kita sampaikan ada pendaftaran pendaftaran usia anak-anak TA sudah kita sampaikan siap menunggui putranya kalau sampai mutung mogok mau masuk ya siap kan begitu subhanallah dalam prakteknya bawa anak diantarkan dari rumah masuk si anak kan kadang-kadang canggung dia masih takut temannya masih baru selama ini di rumah belum punya teman yang cocok masuk sana didorong sampai nangis jatuh langsung tinggal pergi kan begitu dan memang ini karton apa ya digelundung-gelundungan begitu nah kita panggil lu katanya siap tunggu makanya pada sebagian anak kadang perlu ditunggu masa-masa awal siap nunggu wah kami bisanya nunggu hanya satu jam dua anaknya belajar dua jam tiga jam kok cuma satu jam kan begitu nah ini semua para profikum membutuhkan kepada jalan kedua tarawih Nah, nah pada sebagian anak betul-betul kadang tidak mau sama sekali, tidak mau sama sekali. Nah, di sini tentunya banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita berusaha, banyak-banyak kita juga menunggu sebab atau tadi mungkin di antara hal-hal e, mendekat ke lingkungan-lingkungan yang di situ para barakallahu isanya ngalahi ngalahi isanya untuk kebaikan anak kan begitu ya, untuk kebaikan anak kadang orang tua ngalahi alai jadi tempat yang di situ e, dibuka diselenggarakan program pendidikan nah Bapak-Bapak tentunya untuk mencapai dan untuk memperoleh berkaitan dengan kebaikan-kebaikan kita semoga tertuju kepada yaitu tercapainya anak-anak yang soleh yang mudahin itu kadang juga tidak sedikit biayanya. Amin tidak apa sedikit biayanya meskipun ya, tidak sedikit pula maaf-maaf itu manakala membuka pendidikan ya, kadang dengan istilah ya mohon maaf adanya SPP adanya himbauan ta'awun ini jangan difahami tasawulan minta-minta kan begitu ya Ungkat ngasih jajan anaknya sehari bisa lima ribu, sepuluh ribu giliran bayar kewajiban kewajiban yang harus dia tunaikan misalnya anak dibebani apakah 100 ribu per bulannya 150 ribu dan seterusnya nggak pernah bayar setahun mintanya pemutihan terus kan gitu ya nah, pakai apa kan gitu nah yang tidak jarang pada sebagian mahat itu apa tunggakan ya dari para orang tua dalam hal membayar SPP itu jumlah besar ya kalau mungkin santrinya 200, 300, 500 kadang-kadang tunggakannya 100 juta nanti berapa yang bayar kan begitu Barakallahu Tetapi saat di situ diajak untuk tahu kok dengan gampangnya jajakan ini anaknya belanja ke sana kemari. Nah, kabar Barakallahu kita semua mengetahui bahwa pendidikan-pendidikan yang kita buka itu hampir bahkan dikatakan tidak dijumpai dengan catatan yang memang berkaitan dengan membuka pendidikan programnya ialah program salafiyah yang tidak ada kaitannya dengan apa terdaftar yang sifatnya kemudian mendapatkan akreditasi pengakuan lalu bisa diakui lalu kemudian laku juga seandainya dipakai daftar di e, sekolah umum tujuannya mungkin mendapatkan apa jasa dan sosial al umumnya ma'at-ma'at yang ada itu apa swadaya swadaya dari kita dari mulai misalnya pembangunan kok bisa terwujud adanya asrama subhanallah yang nggak tahu dari mana tiba-tiba F1 dikumpulkan Umah diajak tahun jadilah sebuah bangunan kan begini makanya kadang-kadang para politikum orang-orang awam kadang pemerintah juga ini kok pondok berjalan terus biayanya dari mana ya pagi ngantar anaknya nongkrong sampai siang nggak kerja kan begitu ya ditanya oleh anaknya Abi mau kemana kerja kerja apa di kerja bakti <laughs> jadi nyantai kan gitu ya kok pada ya sebenarnya juga nggak nyantai kan gitu ya seolah nyantai tapi kok jalan terus gitu ya. nggak ada yang pernah ngeluhkan nggak ada yang pernah mengeluhkan dalam sisi duniawi kan begitu Assalamualaikum sehingga karena kaitannya besar harapan itu dibangun di atas tahun maka kita pun juga demikian kita korbankan nah untuk siapa kan demi kepentingan kita semua jika baik-baik untuk kita semua, memangnya kalau seandainya suatu makhluk dikatakan baik, berhasil, itu lalu eh, yang mendapat istilahnya kan begitu, ya, yang mendapat sanjungan itu misalnya imam masjidnya, ustadznya di situ, pengajarnya kan tidak semua kita, semua kita. Dan itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dihidupkan di kalangan para sahabat. Nah, sehingga tidak ada istilah rum saya nggak diajak saya nggak diomongi Lama saat misalnya berkofikum ada sesuatu yang nampak dengan terang kan gitu ya jelas hal itu misalnya sangat membutuhkan bantuan daripada kita ialah ya kadang kok juga tega-teganya kita mengatakan saya nggak dijawab saya nggak diajak saya nggak diomongi ya akhirnya saya diam aja pasti mestinya kan kita lah, ikut dan menjadi orang yang peka terhadap lingkungan bermakna para pelatihku. bagaimana supaya berjalannya yaitu pendidikan anak kita itu para fikum berada pada kebaikan dan tentunya semua tadi membutuhkan dukungan dari semua pihak. Tidak hanya sisi para fikum tadi pencapaian prestasi belajar. Contoh, kita membuka lembaga anak-anak yang kelasnya ya apakah dikatakan TA-nya atau RA-nya kan begitu ya. Al-muhim masa-masa yang masih di situ apa? Anak-anak, terbiasa tarbiyatun aulad kita buka misalnya dalam ruangan ada istilah permainan dalam ruangan mengantisipasi saat hujan ada permainan dalam ruangan kalau punya lahan di luar di sini dikasih misalnya ayunan misalnya pelorotan jembitan lah kok bisa tega-teganya ada sebagian yang komentari wong anak mau main kok diajari main Gak diajari aja sudah bermain kan begitu ya ya enggak bukan diajari main tapi kita mencuri bagaimana dengan fasilitas bermain tadi mereka lega belajar kalau misalnya terjadi kita nyewa rumah wujudnya kota nggak ada hiasan nggak ada gitu. dan kok ini rumah bukan tempat sekolah kan begitu ya sama kayak di rumah juga kita seperti ini kan nah di situ mungkin kadang kita kemas kita upayakan nampak di desain bahwa ini kelas kalian senang anak-anak kan begitu ya jadi ada perubahan suasana ada perubahan suasana. kalau ditanyakan kepada apinya dan umnya sebenarnya juga jenuh kan begitu ya hanya kan nggak diceritakan sama anak kan begitu ya sebenarnya juga jenuh seperti ini kan begitu eh, Assalamualaikum sehingga dalam bab ini namanya anak namanya anak perlu ya. tapi jangan pula kita berlebihan dalam artian di sana kadang kita mendatangi tempat-tempat yang anggaplah kita katakan sebagai rehla rekreasi tetapi di luar batas-batas yang di situ para pelaku syariat menjaganya syariat apa memberikan rambu-rambu padanya kita ajak misalnya jangan pula diberikan kebiasaan-kebiasaan yang mohon maaf ya seperti orang tua kadang-kadang membiasakan anak belanja misalnya ke mall kan begitu nanti anak hafalnya itu saja kan begitu setiap lewat mall setiap lewat mall tetangga kadang membuka meskipun mungkin makanannya juga sama kan begitu itu loh tetangga sebelah itu kan ada warung apa itu warung nggak ada jajanan yang kayak di mall itu kan begitu ya iya betul nah kepada protekum padahal dengan begitu kita bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar kita membeli sesuatu tetapi tetangga kita dengan tatkala kita mungkin membeli dan mungkin kita antarkan anak kita di situ pada perhatikum akan kita dapati yaitu tambah eratnya hubungan kita dengan masyarakat tapi juga hati-hati kan gitu ya mohon maaf ya ada sebagian toko-toko yang mungkin berada di sekitar rumah kita itu kadang-kadang ada televisi kita tidak perhatian kita suruh anak kita belanja ayo nak belanja atau uminya menyuruh beli garam beli kerupuk setelah itu pulang ya dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang kan gitu kenapa kamu habis tadi ada eh, sandiwara bagus jadi lupa garamnya lupa kerupuknya kan begitu ya nah, ini juga perlu perhatian karena ini juga kasus artinya terjadi seperti itu bahkan tidak jarang bagi si pemilik warung tadi apa masang tarif ayo nak masuk seribu ya per jam kan gitu ya. nonton TV apa seribu per jam nah, hal semacam ini kita perlu perlu bermana bukan kemudian oh, kalau begitu kita bikin televisi aja kan gitu kayak Roger Yun kan begitu ya Ustadz-ustadznya mau ngasih ceramah dandan dulu ya, di make up dulu kan begitu ya kayak jadi lucu kan begitu ya Wong mau mengajarkan sesuatu e, perihal kok harus e, cerita kayak orang apa e, teman-temannya yang biasa diajak taklim seperti orang awam dikatakan begitu. Kan jadi lucu ya. Nah, e, dan apa seperti dibuat-buat ya memang dibuat-buat kan begitu. Karena itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. dakwah itu betul-betul dijaga keberkahannya, dijaga keberkahan. Kalau sampai ada yang bertanya, loh bukankah melalui televisi dan itu semakin banyak yang menonton? Iya. Bahkan semakin banyak pula umat yang tertarik kan begitu. Pusat yang ganteng ya, yang ganteng kalau di televisi. Kalau betulan belum tentu kan begitu. Sampai-sampai ada pertanyaan saat kami itu di satu komplek perumahan, umat itu pada nonton. Kalau ustadz ngasih ceramah, dan sebagian tertarik ya dihijabi dicadari televisinya lo televisi itu dilihat atau didengarkan begitu ya nah untuk kita jadi jawaban-jawaban yang nggak mutu yang nggak mendidik nah apakah ikhwan akan kita didik seperti itu anak-anak kita juga akan kita didik dengan berbohong-bohongan seperti itu pendidikan anak panjang masalahnya juga berat tidak bisa kita jadikan sambil lalu sambilan tidak Nah, dan bukan kemudian hanya sepihak yang bertanggung jawab. Fabarakatuhum kadang mengurusi mereka bagaimana supaya berhasil. Dari sisi mata pelajarannya, muatan-muatannya, apa yang harus diajarkan. Dan demikian, Fabarakatuhum sehingga tadi membutuhkan, membutuhkan semua Fabarakatuhum yang punya kemampuan untuk adil. Untuk apa? Adil dan jangan istilah menunggu saya nggak diajak kan begitu ya so, para kofikum tentunya hal-hal yang semacam ini terus eh, senantiasa diingatkan agar eh, para kofikum tercapainya demikian pula apa yang kita harapkan tentunya pada Allah eh, setelah seorang kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah memohon kepada Allah yang mudah-mudahan semua tadi tercapai dengan sebab semata-mata pertolongan, rahmat, fadl minallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan ada kurangnya mohon dimaafkan. wa sahbihi wa sallam akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh